السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم Abainal Afadil yang kita hormati dan kita cintai semua orang tua-orang tua kita Terlebih khusus ayahanda kita, guru kita Habib Anal Mahbub Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa panjang umur sehat wal afiah. Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya. Demikian kepada putra beliau guru kita bersama Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiah serta ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat dunia akhirat guru-guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, Al-Habib Ahmad, Kiai Syukur Yaqub, Habibana Al-Habib Ismail bin Abdullah al habshi hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali ditakdir oleh Allah duduk bersama di majlis yang kita yakini penuh dengan barokah. Di majlis yang kita yakini jikalau kita duduk saja tidak mencatat apapun Allah tuangkan anugerah rahmat buat kita Semoga berkah ini bisa sampai kepada keluarga kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi kita mendengarkan pelajaran bagaimana kita dianjurkan untuk menjaga anggota badan kita dari maksiat. Betul. Menjaga anggota tubuh yang menjadi amanah dari Allah untuk kita, kita jaga daripada maksiat sampai kita meninggal dunia bersih daripada dosa dalam keadaan husnul khatimah di dalam suatu hadis yang diriwayatkan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda akfilu li sitta khisalin akfil lakumul jannah Nabi pernah bersabda lazimkanlah untuk kalian enam perkara jikalau kalian jaga aku jamin kalian masuk surga Jaga enam perkara, kujamin kalian akan surganya Allah. Yang pertama kata Nabi, as-salah, salat. Yang kedua az-zakah, yaitu bayar zakat. Yang ketiga al-amanah, amanah. Yang keempat al-batna, yaitu perut daripada makan minuman yang haram. Lalu yang kelima al-lisan, jaga mulut. Yang keenam al-farj, kemaluan. Jikalau kalian jaga betul-betul enam perkara ini maka aku jamin kalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, ibadah itu tidak cukup salat. Ibadah itu tidak cukup berpuasa atau bayar zakat. Betul. Ibadah itu juga tidak cukup orang amanat. Tetapi ibadah juga diwajibkan oleh Allah agar kita menjaga diri daripada dosa. Menjaga diri daripada maksiat menjaga diri daripada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai lisan kita, dari mulai perut kita, dari mulai kemaluan kita, bagaimana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ketika Nabi berjembat di antara dua kuburan, lalu Nabi berhenti mendoakan kepada penghuni kubur. Lalu Imam Abu Dar Al-Ghifari mengamini doanya Rasul. Setelah itu Rasul memerintahkan Abu Dar Al-Ghifari untuk memetik pelepah pohon korma yang masih basah, yang masih muda. Lalu Nabi patahkan jadi dua. Nabi tusukkan di kuburan yang satu. Nabi tusukkan di kuburan yang satu lagi. Lalu Imam Abu Dar berkata, Ya Rasulullah, kenapa harus mendoakan? Kata Nabi, karena mereka berdua sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Lalu untuk apa wahai Rasul kau tusukkan pelepah pohon yang masih muda ke kuburan mereka berdua ini? Kata Nabi la'allahu ayyukhaffafa malam yaibasa. Saya berharap selagi batang kayu ini masih basah, dia akan terus bertasbih meringankan siksa dua penghuni kubur ini kata Rasulullah. Imam Abu Dar bertanya, memangnya punya dosa apa wahai Rasulullah? Nabi bersabda, kuburan yang kanan ini fa innahu yamshi bin namimah waktu hidup sering mengadu domba orang, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa mengerem apa yang keluar dari mulutnya sehingga dia berada dalam siksanya Allah dalam kuburnya. Yang satu lagi kenapa ya Rasulullah? Nabi bersabda yang satu lagi disiksa oleh Allah, fa innahu la yastabri'u minal baul. Ini kuburan yang satu ini disiksa sama Allah karena waktu di dunia ceboknya tidak bersih. Sehingga ibadahnya talabas bi ibadatin fasidatin. Ibadahnya rusak. Ibu bapak kalau kita sholat. wuduk kita nggak benar berarti ibadah kita rusak. Betul. Wuduk kita benar saja kalau cebok kita tidak bersih. Rusak ibadah kita. Bagaimana kemaluan disiksa oleh Allah penghuni yang dalam kubur hanya gara-gara tidak bersih di dalam urusan cebok. Belum lagi itu kemaluan dipakai untuk berzinah. Belum lagi jikalau mulut tersebut anggota tubuhnya dipakai untuk berbuat dosa. Ulama-ulama para wali-wali Allah ketika ditanya pada usia yang sudah lanjut. Kenapa mata anda masih terang? Tidak tidak rabun. Kenapa tubuh anda masih gagah? Sampai 80 tahun. Bahkan ada ulama yang sudah 120 tahun. Tubuhnya masih sehat walafiah. Mereka menjawab. Karena saya dari masih muda. Saya jaga tubuh saya, anggota tubuh saya daripada maksiat sehingga sampai tua tubuh ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Zaidi bagaimana Amil Mukminin Al Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda wa karramallahu wajhah tidak mau melihat kotoran yang keluar dari tubuhnya baik kotoran hajat besar atau hajat kecil tidak pernah melihat kemaluannya dalam sebagian ungkapan ulama Mengapa wahai Imam Ali Anda tidak pernah melihat kemaluan Anda sendiri? Tidak pernah melihat kotoran yang keluar dari tubuh tubuh Anda? Beliau menjawab, saya malu jikalau mata ini memandang kemaluan, memandang kotoran yang keluar dari tubuh saya. Lalu saya pandang wajahnya Rasulullah. Untuk hal tersebut saja mereka takut, apalagi untuk berbuat dosa kepada Allah. Inilah fungsinya ilmu, inilah fungsinya mengaji. Semakin baik ibadah kita, semakin kuat kita menahan diri daripada dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.